Ustaz Anda dengar dari Ikhwan kalau seluruh ulama Yaman membela Syiah, terutama Muhammad Imam, mungkin dia telah melakukan mut'ah atau <laughs> mendapatkan wanita dari Syiah. Alhamdulillah. Benarkan kabar ini. Kalimat seluruh ulama Syiah, ah, seluruh ulama Yaman ini adalah kalimat batil. Dusta dia. Karena ulama di Yaman bukan hanya mereka. Mereka Muhammad al-Imam dan kawan-kawan hanya berapa? Empat atau lima orang saja. Sedangkan selebihnya mungkin murid-muridnya barangkali ya, yang dianggap juga sebagai ulama. Ya. Dan masyair masih banyak. Ya. Cukup cukup kita katakan bahwa para ulama di Saudi yang jauh lebih alim dari mereka semuanya berfatwa sama tentang mereka orang-orang Syiah layak diperangi dari beberapa sisi. Satu mereka pemberontak. Kalau pemberontak itu diperangi oleh penguasa. Dan kalau penguasa menyuruh kaum muslimin untuk merangi mereka, maka ditaati dalam kebaikan. Karena itu perintah Allah SWT, qatilul lati tabghi. Yang kedua, mereka memerangi muslimin sebelumnya. Syiah Huziyun memerangi muslimin, membunuh muslimin, merampas harta muslimin. Maka ketika kaum muslimin bangkit membela diri, kenapa dilarang? Karena itu diva, jihad diva membela diri. Dan yang ketiga, fatwa dari para ulama sepakat untuk memerangi mereka. Sehingga justru Muhammad al-Imam dan kawan-kawan adalah orang-orang yang menyelisi para ulama kibar, orang yang berjalan tidak bersama para ulama, yang membela syiah rafidah, yang menyanyiakan darah kaum muslimin dan membiarkan darah kaum muslimin tertumpah dan tidak boleh dibela. Itu Muhammad al-Imam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.